Pada pertemuan yang telah lalu telah kita bahas tentang keutamaan orang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dari apa yang sudah kita paparkan kita dapatkan bahwasanya beliau tidaklah mencapai derajat yang tinggi ini karena kebangsawanan beliau karena beliau adalah seorang Quraisy juga karena bukan juga bukan karena jabatan beliau yang tinggi sebagai khalifah dan amirul mukminin. Juga bukan karena ketampanan beliau. Bahkan juga bukan karena banyaknya ilmu beliau karena kedekatan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah kita buka rahasia sukses Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, kita dapatkan bahwasanya beliau telah meraih timbangan adil yang telah dibuat oleh Islam, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang terwujud dalam hati yang bersih dan suci serta amalan yang banyak yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang guru kami yaitu Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu taala menyebutkan sebuah faedah tentang persaingan yang terjadi antara Abu Bakar dan Umar. Juga antara orang-orang soleh yang lain. Beliau mengatakan bahwasanya di sana ada sifat iri yang dibolehkan dalam agama kita. Yaitu sifat iri ini dilakukan oleh seseorang atau dimiliki oleh seseorang dengan menginginkan kebaikan yang dimiliki oleh orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat tersebut dari orang lain. Hal seperti ini dalam istilah agama disebut sebagai sebagai ghibtah. Bukan hasad, ya. Yang seperti ini dibolehkan dalam agama kita. Jadi mengharapkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain, berharap memiliki nikmat yang dimiliki oleh orang lain tanpa mengharapkan hilangnya nikmat, nikmat tersebut darinya. Bahkan untuk urusan agama hal seperti ini malah dianjurkan. Karena kita melihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengharapkan kebaikan yang dimiliki oleh Abu Bakar tanpa mengharap tanpa mengharapkan hilangnya kebaikan ini dari diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Namun kata beliau ada yang lebih baik lagi dari dari sifat ini. Ada derajat yang lebih tinggi lagi dari dari ghibtah ini yaitu mempelajari sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebab turunnya anugerah Allah Subhanahu wa taala, mengetahui sebab rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya, kemudian mengamalkan sebab-sebab ini tanpa melihat ada orang yang bersaing dengan kita. Dan inilah yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau mempelajari bagaimana rahmat Allah turun bagaimana kita meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa beliau merasa tersaingi oleh siapapun. Yang sifat yang seperti ini adalah sifat yang lebih utama daripada yang kita sebutkan tadi yaitu ghibtah, meskipun ghibtah juga bagus bahkan untuk urusan agama dianjurkan juga dalam agama kita. Di antara hal yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin yang ingin meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang banyak beramal selama dia hidup di dunia adalah hendaklah dia memperhatikan masalah niat. Barangkali banyak di antara kita yang selama ini tidak begitu memperhatikan masalah niat atau menganggapnya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Padahal masalah niat ini adalah masalah yang sangat penting. Ya. Bahkan lebih penting dari amalan kita sendiri. Dan baik buruknya niat kita sangat berpengaruh besar pada hitam putih amalan kita. Diterima tidaknya amalan kita. Karenanya orang-orang saleh dalam sejarah Islam, sepanjang sejarah Islam memperhatikan masalah niat ini. Yahya bin Abi Kathir al-Yamami rahimahullahu taala mengatakan, "Ta'allamun niyah fa ablagu minal amal." Pelajarilah oleh kalian niat karena sesungguhnya niat itu lebih penting daripada daripada amalan. Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, "Rubba amalin 'azimin tusaghiruhu an-niyyah, wa rubba amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah." Betapa banyak amalan-amalan yang kecil menjadi besar karena niat yang baik. Sebaliknya betapa banyak amalan-amalan yang agung menjadi kerdil karena niat yang salah. Dan anehnya perkara yang tidak perkara yang sangat penting ini tidak mudah bagi kita untuk meraihnya. Niat yang baik, niat yang ikhlas itu bukan satu hal yang mudah untuk diraih. Bahkan orang-orang saleh pun merasa kesulitan untuk meraihnya. Seperti dikatakan oleh Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan, "Ma'alajtu syai'an ashadda alayya min niyati." Saya tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niat saya. Karena sesungguhnya dia selalu berbolak-balik. Niat itu selalu berbolak-balik. Ucapan ini diucapkan oleh siapa? Oleh Sufyan Al-Thawri. seorang tokoh tabi'in. Bukan tabi'in biasa, tapi beliau merasakan sulitnya memiliki niat yang ikhlas, niat yang baik. Lantas bagaimana dengan kita? Kalau kita yang hidup di akhir zaman ini merasa aman-aman saja, merasa tidak ada masalah dengan niat kita, maka kita harus merubah pola pikir seperti itu. Dan kita jadikan ucapan Sufyan al-Thawri tadi itu sebagai pelecut bagi kita untuk melihat kembali sudahkah kita memiliki niat yang baik dalam amalan-amalan kita dan sudahkah kita ikhlas dalam setiap amalan kita atau belum. Para hadirin sekalian, keikhlasan dalam beramal diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan merupakan syarat diterimanya amalan kita. Dalam ayat yang sudah kita hafal semuanya, Allah taala berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama untuknya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala ketika menafsir, menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan maksudnya meniatkan semua amalan, baik yang lahir maupun yang batin, semata-mata hanya karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mengejar kedekatan, dengannya. Jadi inilah yang dimaksud dengan keikhlasan dalam beramal. Tidak mengharapkan dari amalan kita baik yang lahir maupun yang batin kecuali hanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengharap pujian orang lain, tidak mengharap pamrih-pamrih duniawi, tapi kita hanya mengharapkan pahala dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Hal ini ditegaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda beliau dalam hadis yang terkenal yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan-amalan itu menjadi sah dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih maka barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, ia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang dia kejar, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka itulah yang akan dia yang akan dia dapatkan. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya amalan-amalan yang perlu niat seperti sholat dan puasa dan ibadah-ibadah yang lain itu tidak sah kecuali kalau kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala. Sementara amalan-amalan yang tidak butuh niat seperti makan, tidur, berpakaian, maka kalau kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa taala, untuk memperkuat diri kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadikan amalan-amalan yang sifatnya kebutuhan ini menjadi bernilai ibadah. Dan jenis amalan yang kedua ini juga tidak dilupakan oleh orang-orang soleh di zaman dahulu. Mereka bisa menjadikan amalan-amalan yang sifatnya kebutuhan, yang sifatnya adat, bukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi memiliki nilai ibadah dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah seorang di antara mereka mengatakan, "Man ahabba an yakmula 'amaluhu falyuhsin niyyatahu." Fa inna Allah ya'juru abda idza hasudat niyyatuhu hatta bil luqmah. Barang siapa yang ingin amalan amalannya sempurna, hendaklah memperbaiki niatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada seorang hamba jika niatnya baik sampai pada sesuap nasi yang ia makan. Bayangkan, sesuap nasi yang kita makan, itu bukan ibadah. Itu adalah kebutuhan kita. Kita membutuhkannya setiap hari. Tapi kalau saat kita makan, kita niatkan, Ya Allah, saya makan ini dengan niat semoga nanti bisa kuat pergi ke kantor. Menjalankan amanat saya dengan baik. Maka kita mendapatkan pahala dari makan kita ini. Sebagian lagi mengatakan, Inni ahtasibu min naumati kama ahtasibu min qawmati. Saya mengharapkan pahala dari tidur saya sebagaimana saya mengharapkan pahala dari dari qiyamul lail saya. Maksudnya ketika dia tidur, dia niatkan ya Allah saya tidur sekarang agar nanti saya bisa bangun malam. Sehingga akhirnya tidur ini pun yang merupakan kebutuhan biologis kita menjadi memiliki nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah seorang mukmin yang cerdas bisa mencontoh teladan yang diberikan oleh orang-orang saleh dari generasi awal umat Islam seperti ini. Hadis yang kita sebutkan di atas juga menjelaskan kepada kita bahwasanya kadang-kadang ada dua orang yang kelihatannya beramal amalan yang sama. Sama-sama hijrah, sama-sama sholat, sama-sama puasa. Tapi orang yang pertama mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang kedua hanya mendapatkan pahala yang biasa-biasa saja atau bahkan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Semuanya kembali kepada beberapa hal dan yang paling penting adalah kepada niat mereka masing-masing. Semakin baik niat yang dimiliki oleh seseorang maka semakin semakin besar pahala yang akan dia raih dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, niat yang salah membuat amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa membuat amalan yang agung menjadi kerdil dan menjadi sebab malap, malap, sebab malapetaka bagi bagi pelakunya. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Beliau mengatakan, "Inna awwala ma yuqdha 'alaihi min al-'ibadi yaum al-qiyamati rajulun istushhid." Sesungguhnya orang yang pertama kali difonis dengan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti adalah seseorang yang gugur di medan pertempuran. Kemudian orang ini didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diingatkan dengan nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ya nikmat bisa bertempur dengan orang-orang kafir kemudian meninggal di di medan pertempuran. Ini sebuah nikmat yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak semua orang memiliki keinginan untuk berjihad dan orang yang punya keinginan untuk berjihad itu tidak semuanya mampu untuk melakukannya. Ya orang ini sudah diberikan keinginan untuk berjihad kemudian dia bisa melakukannya dan bahkan meninggal di jalan itu. Maka ia pun ingat dan mengaku dengan nikmat tersebut. Maka Allah bertanya kepadanya, "Apa yang kamu lakukan dengan nikmat yang telah Kuberikan ini?" Dia katakan, "Ya Allah, aku telah berperang karenamu sampai aku meninggal di jalanmu." Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tidak. Engkau telah bohong. Sesungguhnya engkau telah berperang agar disebut sebagai seorang pemberani dan telah disebut demikian di dunia." Maka orang itu pun akhirnya ditarik di wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam api neraka menjadi bahan bakar neraka yang pertama kali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang belajar agama atau mempelajari ilmu, kemudian mengajarkannya dan membaca Al-Quran. Orang ini pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kemudian diingatkan atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Maka dia pun mengakui nikmat tersebut. Dan Allah bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmatku ini?" Dia katakan, "Ya Allah, aku telah belajar ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Qur'an karenamu." Tapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu isi hati kita daripada diri kita sendiri mengatakan tidak. Kamu telah bohong. Sesungguhnya engkau telah belajar agama dan mengajarkannya agar disebut sebagai seorang ulama. Dan engkau membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qari. Maka dia pun seperti yang pertama ditarik wajahnya kemudian dilemparkan ke dalam ke dalam api neraka wal'iyadzubillah. Yang ketiga adalah seseorang yang diberikan keleluasaan dalam rezeki dan diberikan segala jenis harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun dipanggil oleh Allah di akhirat dan diingatkan dengan nikmat ini dan dia pun mengakuinya. Allah bertanya kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan dengan nikmatku ini?" Maka dia jawab, "Ya Allah, tidak ada tidak ada satu jalan pun yang engkau suka kalau aku menafkahkan hartaku di jalan itu kecuali aku sudah menafkahkan hartaku di jalan itu." Karenamu ya Allah, tapi Allah berkata kepadanya, tidak, kamu telah bohong. Sesungguhnya kamu menafkahkan hartamu agar disebut sebagai seorang yang dermawan dan telah disebut demikian di dunia. Maka dia pun ditarik mukanya, kemudian dilemparkan ke dalam api, ke dalam api neraka. Para hadirin sekalian, ketika mendengar hadis ini, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu langsung pingsan ketika mendengarnya. Bagaimana tidak? kita melihat seluruh amalan yang disebutkan dalam hadis ini adalah semuanya amalan-amalan saleh yang agung. Tapi karena salah niat, akhirnya amalan ini membuat pelakunya menjadi bahan bakar neraka yang pertama kali. Mereka menjadi orang yang difonis dengan hukuman di neraka pertama kali sebelum yang lain. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya mereka ini, orang-orang ini sudah mendapatkan apa yang mereka cari. Rasulullah SAW mengatakan, waqad kila Dan sudah disebut demikian di dunia. Jadi orang yang berjihad sudah disebut sebagai pemberani, sebagai pahlawan. Orang yang belajar sudah disebut sebagai ulama. Yang baca Al-Quran sudah digelari dengan gelar qari. Dan orang yang bersedekah sudah digelari sebagai dermawan di atas muka bumi. Namun kita lihat ternyata gelar-gelar duniawi ini tidak berpengaruh di akhirat sama sekali ketika niat mereka ketika niat mereka salah. Kemudian di antara faedah yang bisa kita petik dari dari hadis ini bahwasanya orang-orang yang dihukum di sini semuanya merasa telah ikhlas. Ya, semuanya merasa telah ikhlas. Mereka mengatakan, "Ya Allah, di jalanmu, di jalanmu, di jalanmu, kami mengharap ridhamu." Tapi Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu isi hati mereka daripada mereka sendiri mengatakan, "Tidak, kalian telah bohong, kalian sebenarnya tidak beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini menjelaskan bahwasanya riya itu sesuatu yang samar dan tersembunyi. Mereka semuanya merasa sudah ikhlas, tapi ternyata Allah tidak menganggap mereka ikhlas. Dan karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut riya sebagai syirik yang tersembunyi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum 'indi min al masih ad-dajjal?" Maukah kalian aku beritahu dengan sesuatu yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Masih Dajjal? Maka para sahabat mengatakan, "Bala ya Rasulullah." Iya wahai Rasulullah. Boleh mengatakan asyirkul khafi. Yang aku takutkan atas kalian, yang lebih aku takutkan atas kalian daripada Dajjal adalah syirik yang tersembunyi. An yaqumar rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Syirik yang tersembunyi. Contohnya adalah orang sholat, kemudian dia menghias-hias sholatnya ketika melihat ada orang lain yang melihat kepada kepada sholat dia. Ini adalah syirik yang yang tersembunyi. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebut ria ini sebagai syirik asgar beliau mengatakan inna akhwafu ma akhwafu alaikum asyirkul asghar sesungguhnya hal yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil para sahabat mengatakan wahai Rasulullah apa itu syirik kecil beliau mengatakan ar-riya riya itu dari kata ra'a yara melihat maksudnya beramal agar dilihat oleh orang lain beramal agar dipuji oleh orang lain atau beramal agar didengar oleh orang lain. Ini semuanya disebut sebagai riya atau sum'ah. Ya, riya itu beramal untuk dilihat. Sum'ah itu beramal agar didengar oleh orang lain dan semuanya termasuk termasuk riya yang dilarang dalam hadis ini. Beliau mengatakan innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu yawma tujazal ibadu bi'amalihim idhabu ila ma kuntum turauna bi'amalikum a'malikum hal tajiduna indahum jaza'a pada hari kiamat nanti di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada hamba-hambanya yang beramal, dia akan katakan, "Pergilah ya untuk orang-orang yang riak, Pergilah kepada orang-orang yang untuk mereka dahulu kalian beramal dan silahkan lihat apakah mereka punya pahala atau tidak." Tentunya mereka tidak punya pahala. Dan orang yang mencari pahala selain dari Allah Subhanahu wa taala, mencari pujian selain Allah Subhanahu wa taala dalam amalan mereka, mereka akan kecewa di akhirat nanti karena tidak akan bisa mendapatkan pahala apa-apa. Para hadirin sekalian, kadang-kadang keikhlasan dalam amalan kita tercampur oleh ria. Bahkan saking kuatnya ria ini bisa-bisa amalan kita sama sekali kosong dari keikhlasan. Nah, para ulama menyebutkan ada beberapa contoh pengaruh riak dalam keikhlasan kita. Jenis yang pertama adalah riak yang murni. Jadi kalau kita mengenal ada emas yang murni, emas tanpa dicampur apa-apa, ada juga yang namanya riak murni. Bagaimana kok bisa ada riak murni? Apa ada orang yang beribadah, dia mengharapkan yang diharapkan hanya pujian dari manusia saja tanpa ada sedetik pun harapan untuk mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah orang yang seperti ini? Jawabannya ada. Yaitu orang-orang munafik. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu kusala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila." Allah katakan, sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah Subhanahu wa taala dan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan kalau mereka bangun untuk sholat, mereka bangun dengan bermalas-malasan. Hati-hati ini sifat orang munafik. Yura'unan nas, mereka riya. Ya, mereka mengharapkan pahala selain dari Allah Subhanahu wa taala, dari manusia. Dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya mereka tidak mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena mereka memang tidak pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam yang mereka tunjukkan itu hanya pura-pura, hanya tameng agar mereka selamat di dunia dan mereka tidak pernah beriman kepada Allah maupun kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata para ulama, riak yang murni ini nyaris tidak tergambarkan dilakukan oleh seorang muslim. Hampir nggak mungkin seorang muslim melakukannya dalam ibadah-ibadah yang tersembunyi seperti puasa. Tapi masih mungkin terjadi pada seorang mukmin dalam amalan-amalan yang terlihat. Seperti kata mereka seperti haji yang bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sedang sedang lakukan sekarang. Hati-hati. Jadi riak murni masih bisa masuk dalam amalan kita, yaitu dalam amalan-amalan yang dilihat oleh manusia. Sholat jamaah, haji dan lain sebagainya. Ini namanya riak murni. Kemudian macam riak yang kedua adalah keikhlasan yang bercampur dengan riak. Yang pertama tadi, ria murni sama sekali nggak ada keikhlasannya. Yang kedua ini, ria yang bercampur dengan keikhlasan. Nah, kalau tercampurnya ria dan keikhlasan ini terjadi di awal kita beramal, jadi sejak sebelum beramal sudah harapannya dua. Saya ingin pahala dari Allah dan juga dipuji oleh manusia. Maka amalan yang seperti ini sia-sia dan akan membuat pelakunya dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai dengan sanad yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seorang pria yang bertanya wahai Rasulullah, apa pendapat engkau wahai Rasulullah tentang seseorang yang berjihad ya untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga agar dikenang oleh manusia. Perhatikan pertanyaannya, wahai Rasulullah, ada orang yang ingin berjihad. Cita-cita dia dua, yang pertama mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah mengharapkan pujian dari manusia. Maka apa jawaban Rasulullah? Beliau katakan la syai'a lahu, la syai'a lahu, la syai'a lahu. Tiga kali beliau ulang. Dia tidak dapat apa-apa. Dia tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat apa-apa. Maksudnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikenang mungkin dia dapat. Disebut pahlawan, disebut pemberani. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan dapatkan pahala apa-apa dan amalannya sia-sia. Kemudian beliau katakan, Inna Allaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amalan kecuali yang ikhlas karenanya. Dan tidak diharapkan kecuali hanya ridhonya saja dalam dalam amalan itu. Adapun kalau tercampurnya keikhlasan dengan riak ini terjadi di tengah-tengah amalan, maka kita lihat kalau di awal dia ikhlas, ya, kemudian di tengah amalan, rekaat kedua misalnya, rekaat pertama ikhlas, beres, lolos. Kemudian ketika rekaat kedua lewat seseorang yang dia hormati. Kemudian dia berusaha meng menghiasi sholat dia agar lebih baik. Dan dipuji oleh orang yang lewat tadi itu. Maka kalau godaan setan ini segera dia tolak langsung, segera dia lepaskan, maka gangguan seperti ini tidak berpengaruh apapun dalam amalan dia. Jadi tidak punya pengaruh buruk. Karena godaan setan ini memang pasti akan dilakukan oleh setan. Setan tidak akan biarkan kita ikhlas dalam setiap ibadah kita. Dia akan terus ganggu kita. Maka kalau kita bisa tolak langsung, maka itu tidak punya pengaruh buruk apapun dalam ibadah kita. Adapun, kalau di awal amalan kita ikhlas, kemudian di tengah-tengah amalan ada godaan ria ini. Dan kita kesulitan untuk menolaknya. Sehingga berlarut-larut sampai rakaat yang keempat Rakaat keempat baru kita sadar lagi. Oh, ya Allah, saya sudah riak dalam rakaat yang kedua dan yang ketiga tadi. Di sini para ulama berbeda pendapat. Dan yang benar adalah bahwasanya riak yang seperti ini tidak sampai menghancurkan pahala amalan kita, tapi hanya mengurangi pahala amalan kita saja. Jadi semakin panjang riak tadi bertahan di amalan kita, maka semakin sedikit pahala yang kita dapatkan dan semakin sedikit riak tadi mencampuri ibadah kita, maka semakin besar pula pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kapan? Ini kalau dari awal amalan kita ikhlas, kemudian godaannya terjadi di tengah-tengah amalan. Adapun kalau kita sejak awal amalan sudah ikhlas bercampur riak maka ini yang dikatakan oleh Rasulullah, la shay alahu, la shay alahu, la shay alahu. Kemudian, para hadirin sekalian, jika seorang mukmin sudah beramal dengan ikhlas, ya. Jadi dari awal sampai selesai sholat sudah sudah dilakukan dengan ikhlas. Tidak mengharap kecuali hanya ridha Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian setelah sholat ada orang yang menegur, Masya Allah Bapak sholatnya bagus sekali. Belajar sholat sama ustadz siapa? Nah, ini sebenarnya juga adalah godaan keikhlasan. Tapi terjadi kapan setelah? Setelah kita selesai beramal. Nah bagaimana hukum godaan keikhlasan seperti ini. Bolehkah kita bergembira dengan pujian orang itu? Dan apakah kalau kita bergembira, kegembiraan ini akan merusak amalan kita atau tidak? Jawabannya, kita boleh bergembira dan itu tidak menghilangkan amalan, tidak menghilangkan atau merusak pahala amalan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya wahai Rasulullah, bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang melakukan sebuah amalan baik. Ya, kemudian ada orang yang memujinya. Maka beliau katakan, "Tilka ajilu busyrul mu'min." Beliau katakan, itu adalah kabar gembira yang Allah segerakan untuk seorang mukmin. Jadi, kalau kita melakukan sebuah amalan dengan ikhlas ya, tanpa mengharap pahala dari siapapun kecuali dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kok ada orang yang memuji, ada orang miskin yang berterima kasih kepada kita atas sedekah yang kita berikan, ada orang yang memuji sholat kita yang khusyuk, ya, maka kita boleh bergembira dan itu tidak berpengaruh apapun terhadap pahala dan berkurangnya pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin sekalian, untuk meraih keikhlasan dalam beramal diperlukan taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali. Kemudian usaha yang keras dari kita. Memang tidak mudah untuk mendapatkan keikhlasan. Jangankan kita, orang-orang saleh pun dari generasi awal umat Islam para tokoh tabi'in pun merasa kesulitan untuk meraih keikhlasan ini. Maka jangan pernah menganggap bahwasanya keikhlasan itu itu mudah. Tapi insya Allah dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala semuanya akan menjadi mudah insya Allah. Dan ada beberapa tips yang disebutkan oleh para ulama, ada beberapa kiat yang bisa kita lakukan agar kita bisa meraih keikhlasan dalam amalan-amalan kita sehingga amalan-amalan kita berbuah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena keikhlasan itu adalah sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pilihan yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki. Keikhlasan adalah bagian dari akhlak. Bahkan akhlak yang paling penting karena ini adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala telah membagi akhlak sebagaimana membagi rezeki. Kalau kita meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa untuk meminta keikhlasan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga keikhlasan kita adalah Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka mimma la a'lam. Hadis riwayat Muslim. Ya Allah, Aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan sadar. Ini bahaya sekali. Berbuat syirik dalam keadaan keadaan sadar. Dan aku memohon ampunan kepadamu untuk perbuatan syirik yang tidak aku sadari. Jadi sungguh agung kalimat kalimat doa ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik dalam keadaan sadar, dalam keadaan tahu. Dan aku memohon ampunan kepadamu ya Allah jika sampai terjadi syirik ini tanpa aku sadari. Nah, ini silahkan diperbanyak dan insya Allah Allah Allah akan mudahkan bagi kita keikhlasan dalam beramal. Kiat yang kedua adalah mengatur hati kita sebelum beramal. Ya, hati kita perlu ditata dahulu sebelum kita beramal. Saat kita berangkat dari hotel ya, menuju ke Masjid Nabawi. Saat kita naik pesawat untuk haji, itulah saatnya kita menata hati kita. Imam Ahmad rahimahullah ditanya, "Wahai Abu Abdullah, kaifan niyah?" Bagaimana sih niat dalam beramal itu? Maka Imam Ahmad mengatakan, "Aturlah hatimu sebelum beramal bahwasanya engkau tidak mengharap pujian manusia." Ini cara niat. Jadi sebelum kita berangkat ke Masjid Nabawi, saat kita melangkahkan kaki kita dari hotel, pasang niat di sini, ya Allah, saya datang ke masjid nabimu ini hanya karenamu ya Allah. Ya saya tidak mengharap pujian siapapun kecuali dari darimu. Tapi di hati saja ya. Karena Rasulullah SAW tidak contohkan kita untuk mengucapkan niat kita. Jadi seluruh ibadah Nabi Muhammad SAW baik yang berupa perbuatan, ya berupa eh, gerakan-gerakan dan ucapan-ucapan itu semuanya diriwayatkan dari dari beliau. Tapi tidak ada riwayat yang sahih yang menyebutkan bahwa saya Nabi Muhammad SAW melantunkan niat sebelum sebelum beramal baik sebelum sholat, puasa maupun yang lain. Jadi niat kita cukup dalam hati kita dengan mengatur hati kita bahwa kita tidak mengharapkan pujian dari dari manusia. Itu yang kedua. Kiat yang ketiga adalah berusaha menyembunyikan amalan kita sebisa mungkin. Sebagaimana kita pintar untuk menyembunyikan keburukan-keburukan kita. Ini penting. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berusaha menjadikan ibadah kita ini tidak diketahui oleh orang lain. Usahakan agar ibadah kita ini hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Biarkan ini menjadi rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW ketika menyebutkan tentang tujuh orang yang akan mendapatkan lindungan pada hari di mana, di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala saja. Beliau katakan, "Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha fala ta'lamu shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekah. Kemudian dia sembunyikan sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan oleh tangan yang kanan. Dan nanti di akhir majelis kita akan sebutkan beberapa contoh teladan salaf dalam menyembunyikan amalan ini. Adapun kiat yang keempat adalah mengingat besarnya kerugian orang-orang yang riak dalam ibadah mereka. Kita sudah sebutkan tadi bahwasanya riak itu tidak punya pengaruh positif sama sekali. Kecuali barangkali di dunia. Ya. Kalau di dunia mungkin nanti kita disebut sebagai seorang ulama, sebagai seorang kori, sebagai seorang dermawan, sebagai seorang pahlawan. Adapun di akhirat maka tidak ada dampak baik yang diberikan oleh ria dalam amalan kita. Maka kita yang sudah capek-capek datang dari Indonesia, yang sudah banyak keluar uang, yang sudah banyak korban pikiran dan waktu dan meninggalkan keluarga tercinta di tempat yang jauh, maka jangan sampai ibadah haji kita ini sia-sia di depan Allah Subhanahu wa taala karena ada unsur riya dalam ibadah kita ini. Ya. Kita harus ingat bahwasanya riya ini hanya menghancurkan ibadah kita saja. Enggak ada ruginya, enggak ada untungnya, maaf. Enggak ada untungnya bahkan bisa menjadi penyebab kita menjadi bahan bakar neraka yang pertama kali sebagaimana telah kita jelaskan tadi. Kemudian yang kelima adalah mempelajari dan mencontoh generasi awal umat Islam dalam bab ini. Ya, nanti sebentar lagi kita akan sebutkan. Dan yang keenam adalah saling mengingatkan dalam hal ini. Ya, perlu di antara kita ada saling terkir, saling mengingatkan. Terutama dalam posisi-posisi di mana kita melihat saudara kita sepertinya tergoda oleh setan. Ketika misalnya ya, orang sedang berangkat haji, Terus ketika pelepasan dia mengucapkan kata-kata yang kelihatannya nggak enak nih. Arahnya ke arah memuji diri sendiri dan lain sebagainya. Silahkan diingatkan Pak, jangan lupa dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika melihat saudara kita di Arafah misalnya, saat yang lain sibuk berdoa dia malah sibuk foto-foto, bahkan diupload di Facebook atau di Twitter misalnya. Ingatkan mereka, Pak, ini ibadah. Biarlah ibadah haji kita ini menjadi rahasia kita antara rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi perlu adanya saling tadkir di antara kita agar kita semuanya selamat dan pahala ibadah kita sempurna kita raih dan tidak sia-sia. Insya Allah kita akan mengakhiri majelis ini dan barangkali akan menjadi majelis terakhir karena jamaah haji sudah uh, hampir habis ya dan ada semacam kesepakatan dengan para pengajar yang lain untuk mengakhiri majelis ini pada hari ini ya. Maka kita akhiri dengan menyebutkan beberapa potret keteladanan salaf dalam menjaga keikhlasan amalan mereka. Potret yang pertama kita ambilkan dari profil Ar-Rabi bin Khuzaim. Salah seorang ulama di zaman salaf. Beliau ini disebutkan tidak pernah melakukan sholat sunnah di masjid kecuali hanya sekali saja. Kenapa? Karena beliau ingin menjaga agar ibadah sunnah beliau ini, sholat sunnah beliau ini menjadi rahasia antara beliau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini dianjurkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengatakan, "Fasallu ayuhan nasu fi buyutikum, fa inna khair salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah." Wahai sekalian manusia, lakukan sholat sunnah kalian di rumah-rumah kalian. Karena sesungguhnya sebaik-baik sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali yang wajib-wajib. Adapun yang wajib, kita melakukannya di mana? Di masjid. Yang sunnah, yang paling afdol adalah dilakukan di di rumah masing-masing. Jadi, Rabi bin Khuthaim berusaha menyembunyikan amalan sunnah beliau ini. Ya. Dengan melakukannya di masjid, eh, dengan melakukannya di rumah, di samping untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW di atas juga agar rumah beliau tidak kosong dari ibadah. Ya, agar rumah beliau damai dan tenang dengan adanya ibadah-ibadah yang dilakukan yang dilakukan di situ. Potret yang kedua dari Hussein bin Ali. Maaf, Ali bin Hussein. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Penduduk Madinah suatu ketika kehilangan sedekah yang biasa mereka dapatkan setiap malam. Jadi pernah pada suatu masa para fukorok di kota Madinah selalu mendapatkan makanan di depan pintu mereka ketika mereka bangun. Pagi-pagi mereka keluar dari rumah sudah ada makanan yang yang terhidang di di depan rumah mereka. Kemudian tiba-tiba suatu hari sedekah ini terputus. Maka mereka bertanya apa yang telah terjadi dengan putusnya sedekah ini. Sampai akhirnya pada siang harinya mereka memandikan Ali bin Hussein ini. Mereka memandikan Ali bin Hussein. Dan ketika mereka memandikan Ali bin Hussein, mereka dapatkan ternyata di punggung beliau ada bekas hitam. Dan disitulah mereka mendapatkan jawaban pertanyaan mereka di pagi hari. Oh ternyata pemberi sedekah sudah meninggal. Dan ini ada sisa bekas hitam di, di punggung beliau. Jadi ternyata Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib ini memiliki kebiasaan setiap malam beliau menggendong semacam apa ya? Semacam keranjang ya, semacam keranjang yang di dalamnya ada roti yang beliau bagikan untuk orang-orang fakir di kota Madinah. Dan beliau sering menyebut-nyebut sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, Inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar robb. Sesungguhnya sedekah yang dirahasiakan itu akan mematikan murka murka Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini teladan dari siapa dari Husain, dari Ali bin Husain. Potret yang ketiga kita ambilkan dari Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak adalah seorang ulama yang terkenal. Beliau biasa berpindah dari dari satu kota ke kota untuk menimba ilmu dan mengajar di kota-kota itu. Salah satu kota yang paling banyak beliau kunjungi adalah kota Rokoh namanya. Kalau beliau sudah tiba di kota Rokoh, biasanya ada, ada biasanya ada seorang pemuda yang melayani beliau, sekaligus juga mengambil hadis dari beliau. Dalam sebuah kunjungan, beliau tidak mendapatkan pemuda ini. Kemana si pemuda yang biasa melayani? Maka orang-orang berkata bahwasanya pemuda itu di penjara. Kenapa? Karena dia punya utang sebanyak 10 ribu dirham. 10 ribu dirham ini bukan uang yang sedikit dan dia tidak bisa membayar. Maka malam itu juga tanpa diketahui orang Abdullah bin Mubarak memanggil orang yang punya piutang. Ditanya berapa utangnya pemuda itu. Dikatakan 10 ribu dirham wahai Abdullah bin Mubarak. Maka beliau keluarkan uang 10 ribu dirham. Kemudian beliau bayarkan ini adalah pembayaran utang untuk si Fulan. Tolong besok dikeluarkan dari penjara dan jangan cerita hal ini kepada siapapun. Akhirnya rehlah beliau ke Ketarakah berhenti di situ. Jadi pada uh, malam hari itu beliau yang biasanya bertahan beberapa hari di Ketarakah memutuskan untuk keluar. Agar apa? Agar jangan sampai si pemuda tahu bahwasanya yang membayar utang dia adalah Abdullah bin Al-Mubarak ini. Demikian hati-hatinya Abdullah bin Mubarak dan berusaha beliau berusaha agar jangan sampai amal baik ini diketahui oleh banyak orang. Kisah yang keempat adalah tentang Muhammad bin Al-Munkadir. Kisah ini latar belakangnya adalah Masjid Nabawi yang kita berada di dalamnya sekarang. Jadi kejadiannya terjadi di sini, Pak, di tempat tempat kita duduk sekarang ini. Meskipun tidak persis di sini ya, tapi saat itu masih di Masjid Nabawi yang asli sana, sebelum perluasan. Abdullah bin Al-Munkadir bercerita, saya memiliki sebuah tiang yang biasa saya pakai untuk beribadah di Masjid Nabawi. Pada suatu tahun, pada suatu tahun penduduk Madinah mengalami masa paceklik, kekeringan. Jadi setahun penuh mereka tidak mendapatkan hujan. Dan ini bukan satu hal yang aneh di sini, Pak. Di Madinah ini kadang-kadang kita hujan cuma dua kali setahun, kadang-kadang cuma tiga kali setahun. Kalau lima kali setahun itu sudah banyak. Maka bersyukurlah yang tinggal di Indonesia ya? Atau di Malaysia? Nah beliau katakan tahun itu penduduk Madinah tidak mendapatkan hujan. Mereka sudah keluar untuk sholat istisqa, tapi belum juga mendapatkan mendapatkan hujan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada malam itu saya sedang duduk di tiang tempat saya biasa beribadah di Masjid Nabawi. Maka saya dapatkan seseorang yang berkulit hitam mengangkat tangan dan berkata, Ya Allah, penduduk tanah harammu telah berdoa kepadamu meminta hujan, tapi engkau tidak turunkan hujan pada mereka. Ya Allah, aku bersumpah atas namamu, hendaklah engkau turunkan hujan. Dia katakan demikian. Kata Abdullah bin Mukadir, ini orang gila ini, kata beliau. Tapi begitu saya mengucapkan ini orang gila tiba-tiba terdengar ada petir menyambar. Dan tidak lama setelah itu hujan turun terus turun sampai sampai pagi. Maka orang ini dilihat oleh Muhammad bin Al-Munkadir berdiri. Kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus sholat di tempat itu sampai menjelang fajar. Maka ketika dia merasa fajar hampir menyingsing, dia segera melakukan sholat witir kemudian menunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh, dia keluar dengan menyingsingkan apa namanya e, jubah dia dan Muhammad bin Munkadir pun penasaran dengan orang ini. Saya akan kejar siapa orang ini. Ini bukan orang, bukan orang biasa ini. Maka Muhammad bin Al-Munkadir Muhammad bin Al-Munkadir segera keluar juga, tapi karena saat itu hujan lebat, beliau akhirnya kehilangan jejak. Maka beliau kembali ke Masjid Nabawi dan akhirnya tibalah waktu sholat isya lagi. Setelah sholat isya, dia dapati kembali orang tersebut sholat sepanjang malam sampai menjelang fajar menyingsing, kemudian begitu menjelang fajar menyingsing dia seperti biasa sholat witir kemudian menunggu sholat subuh berjamaah. Selepas sholat subuh berjamaah, Muhammad bin al muqadir mengatakan hari ini saya tidak boleh kelepasan orang ini. Saya harus tahu rumahnya di mana agar saya bisa menimba faedah darinya. Maka Muhammad bin al muqadir segera keluar bersama di belakang orang tersebut mengindap-indap. Maka akhirnya dia dapatkan orang itu memasuki sebuah rumah di pojok Madinah dia tandai rumah itu dan dia hafal. Kemudian beliau kembali ke ke Masjid Nabawi lagi. Setelah terbit matahari kata beliau, tampaknya Muhammad bin Al-Muqaddir ini punya kebiasaan untuk apa? Menunggu sholat syuruk. Jadi beliau zikir subuh, setelah subuh sholat berjamaah, kemudian zikir sampai sampai terbit terbit fajar, eh sampai terbit matahari. Kemudian beliau sholat dua rakaat. Ketika waktu duha sudah tiba, akhirnya beliau datang ke rumah tersebut. Maka ternyata si pemilik rumah ini mengenal Muhammad bin Al-Munqadir. Maka dia katakan, ahlan wa sahlan. Selamat datang wahai Abu Abdullah. Apa yang bisa saya bantu? Apakah kamu butuh sepatu? Atau butuh atau sepatumu rusak sehingga perlu saya perbaiki katanya. Ternyata orang ini adalah seorang seorang tukang sol atau penjual sepatu. Dia katakan Muhammad, Muhammad bin Al-Muqadir mengatakan, itu bukan urusan saya, kata beliau. Beliau langsung bertanya, apakah engkau adalah temanku yang tadi malam? Maksudnya apakah engkau adalah orang yang sholat semalaman tadi di Masjid Nabawi dan yang kemarin? Maka tiba-tiba muka orang ini berubah menjadi lebih hitam lagi. Menunjukkan kemarahan. Wahai Muhammad bin al muqadir apa urusanmu? Itu bukan urusan kamu, kata beliau. Maka akhirnya ketika mendapatkan Muhammad e, orang ini marah, Muhammad bin Al-Mukadir segera kembali ke Masjid Nabawi. Dan di waktu yang lain beliau datang ke rumah ini dan ternyata orang ini sudah tidak ada lagi di situ. Dia bertanya kepada tangga-tangganya, mereka jawab, "Wahai Muhammad, sebenarnya apa yang telah engkau lakukan?" Kita nggak tahu apa yang telah engkau lakukan pada orang itu. Kok sekeluar engkau dari rumahnya, tiba-tiba dia mengemasi seluruh barang dia, kemudian kita nggak tahu lagi kemana dia pergi. Maka Muhammad bin Al-Muqaddir mencari orang tersebut di seluruh rumah di Madinah, tapi tidak beliau dapatkan. Jadi inilah profil orang-orang soleh di zaman dahulu. Mereka berusaha untuk menyembunyikan amalan mereka, dan ketika mereka merasa ada orang yang mengawasi ibadah mereka, melihat ibadah mereka, atau merasa takjub dengan ibadah mereka, mereka segera menghindari gangguan-gangguan keikhlasan seperti ini. Maka meskipun mereka mencintai Madinah, mereka mencintai Masjid Nabawi, mereka tidak segan-segan untuk meninggalkan kota Madinah yang mereka cintai demi keikhlasan amalan mereka yang ingin mereka jaga. Seperti juga Uwais bin Amir Al-Qarun yang kita contohkan kemarin. Saat mereka, saat beliau sudah ketemu dengan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Uwais bin Amir, apa yang ingin kamu lakukan sekarang?" "Wahai Amirul Mukminin, saya ingin pergi ke Kufah." Beliau nggak ingin terkenal di Madinah. Saya ingin pergi ke Kufah. Umar bertanya lagi, wahai Uwais, maukah kamu aku tuliskan rekomendasi untuk pejabat di sana? Boleh katakan, wahai Amirul Mukminin, saya lebih suka menjadi rakyat jelata daripada menjadi orang yang terkenal di sana. Inilah teladan orang-orang soleh yang telah mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan salah satu rahasia mereka adalah mereka berusaha menjaga amalan mereka agar jangan sampai diketahui oleh Allah, oleh oleh selain Allah Subhanahu wa taala tentunya sebisa mungkin ya. demikian semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengilhami kita untuk menjadi orang-orang yang bisa menjaga keikhlasan dan memberikan kita anugerah berbagai macam akhlak dan yang paling penting adalah keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tawaf wada apa ziarah wada apa? Ya, eh, pertanyaan dari bapak kita dari negeri sembilan, dari Seremban, Malaysia. Ya. Boleh bertanya, apakah orang yang haid wajib untuk melakukan ziarah wada atau tidak. Iya. Sebagaimana kadang-kadang ditanyakan apakah orang yang haid masih tetap harus melakukan tawaf wada. Ya, ya perlu kita ketahui bahwasanya tawaf wada adalah kewajiban dalam ibadah haji. Tapi Rasulullah SAW telah menggugurkan kewajiban ini atas orang-orang yang haid. Jadi barang siapa yang haid, dia tidak perlu lagi untuk melakukan tawaf wada' bisa langsung meninggalkan Mekah dan tidak perlu membayar dam. Ya. Adapun ziarah wada, ya, adapun ziarah wada maka ini tidak dikenal dalam agama kita. Ya. Tidak ada yang namanya ziarah wada. Jadi tidak ada perintah atau kewajiban ya, bagi kaum muslimin yang berziarah yang berziarah ke Madinah untuk mengakhiri waktu mereka di Madinah dengan berkunjung ke kuburan Rasulullah SAW. Ini tidak ada dikenal seperti ini diajar pun, diajarkan pun tidak, apalagi diwajibkan. Ya. Jadi karenanya, apalagi untuk wanita, untuk wanita lebih ini lagi, lebih pelik lagi permasalahannya. Karena sebagian ulama mengatakan para wanita tidak boleh untuk berziarah kubur. Ya. Sebagian mengatakan boleh, sebagian mengatakan tidak boleh. Ya. Jadi jelas jawabannya bahwasanya e, seorang wanita yang haid, ya tidak perlu untuk melakukan ziarah apapun termasuk ziarah wada. Ya. Demikian Pak. Ayo. Pertanyaan, e, sesungguhnya sebagian dari kami telah membunuh beberapa lalat ketika kami di tanah haram di Mekah karena merasa terganggu. Bagaimana hukumnya dan apa kafarahnya? Ya. Yang dilarang adalah membunuh binatang buruan. Ya. Saya bertanya sekarang apakah apakah lalat itu termasuk binatang buruan atau tidak? Ada yang suka berburu lalat, Pak. <laughs> atau pemburu lalat, ya, nggak ada ya. Jadi lalat bukan termasuk binatang buruan, jadi kita boleh untuk membunuhnya, ya boleh untuk membunuhnya, dan tidak ada kafar apapun ketika kita membunuh lalat di tanah haram. Apakah Rasulullah SAW tidak memberikan wasiat tentang pengganti beliau sebagai khalifah setelah beliau meninggal? Jawabannya tidak. Rasulullah tidak tulis wasiat. Hampir saja beliau menulis wasiat. Beliau sudah panggil Aisyah. Wahai Aisyah, Tolong berikan aku secari kertas agar aku bisa menuliskan wasiat untuk bapakmu. Maksudnya siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Agar jangan sampai ada orang yang sampai kepikiran untuk mengharapkan khilafah setelah kematianku. Tapi kemudian beliau tinggalkan itu. Karena beliau meyakini semua kaum muslimin akan sepakat untuk memilih Abu Bakar. Saking utamanya Abu Bakar. Saking hebatnya Abu Bakar. Beliau mengatakan, aballahu wal mu'minuna illa Abu Bakar. Allah dan kaum mukminin tidak mau kecuali Abu Bakar untuk menjadi khalifah setelah setelah beliau. Dan itu yang terjadi. Meskipun sempat terjadi perselisihan sedikit, namun akhirnya semuanya sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai sebagai khalifah. Ya, yang pertama, apakah e, niat harus diucapkan atau cukup dalam hati saja? Ini penegasan ya jawabannya, cukup dalam hati saja. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam semua ibadah beliau tidak diriwayatkan beliau melantunkan niat. Ya, jadi tidak ada yang ya seperti yang kita biasa kenal di Indonesia, nawaitu misalnya salat zuhur atau nawaitu saumal ghadi dan sebagainya, itu tidak diriwayatkan dalam satu hadis sahih pun. Ya. Padahal semua gerakan Rasulullah SAW sampai terlihatnya gerakan jenggot beliau dari belakang. Ya. Kemudian doa-doa yang sampai yang pendek-pendek yang sederhana-sederhana itu semuanya diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya. Nah, ketika tidak ada satu hadis sahih pun yang meriwayatkan beliau mengucapkan niat, itu menunjukkan bahwasanya beliau tidak pernah mengucapkan niat secara secara lisan. Tapi kata para ulama, niat itu tempatnya adalah di hati dan yang dimaksud oleh Imam Ahmad tadi ketika beliau mengatakan mengatur niat sebelum beramal itu maksudnya dalam hati. Ketika kita berangkat kita pasang niat. Ya Allah, ya dalam hati ya, tidak usah diucapkan. Saya niat pergi ke Masjid Nabawi ini untuk mengharap ridhomu. Haji ini untuk mengharap ridhomu saja, tidak yang lain. Bolehkah kita mengucapkan sayyidina kepada Rasulullah Muhammad SAW dalam sholat kita? Ya. Jawabannya masalah zikir itu lebih sempit daripada masalah doa. Untuk doa itu kita boleh berdoa apa saja. Ya, kita mau doa sesuai dengan kebutuhan kita, silahkan. Tidak harus pakai doa dari Quran. Tidak harus pakai doa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun doa-doa dalam Al-Quran dan doa-doa yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi Muhammad SAW itu lebih baik. Tapi kalau kita punya kebutuhan, anak kita mau ikut uh, seleksi perguruan tinggi. Kan doanya nggak ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Boleh kita mengucapkan doa, ya Allah, semoga anak saya lulus dalam SNMPTN misalnya. Silahkan nggak ada masalah. Itu doa. Adapun masalah zikir, itu lebih sempit. Zikir itu zikir itu kita harus berusaha menyamakannya dengan zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dalam zikir yang beliau ajarkan sebelum tidur, Rasulullah SAW mengajarkan salah satunya wa amantu binabiyyikal ladzi arsalta. Ini salah satu zikir sebelum tidur, Pak. Dan aku beriman dengan nabimu yang telah engkau utus. Maka seorang sahabat mengulangi zikir ini dengan mengatakan wa amantu bi rasulika arsalt. Perhatikan, aku beriman dengan rasulmu yang telah engkau utus. Bedanya apa, Pak? Yang pertama nabi, yang kedua rasul. Padahal ini enggak merubah arti ini. Maknanya sama. Maknanya sama. Menurut sebagian besar menurut sebagian ulama, nabi dan rasul itu enggak ada bedanya menurut sebagian ulama. Tapi ketika Al-Bara' bin Azib mengulangi zikir dengan salah seperti ini dengan merubah nabi menjadi rasul, beliau katakan beliau katakan la ya Bara' wahai Bara' tidak. Katakan wa bi nabiyyikal ladzi arsalt dan dengan nabimu yang telah engkau utus. Hadis ini menunjukkan bahwasanya masalah zikir itu sempit. Jadi kita harus berusaha mengucapkannya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW tanpa kita rubah satu huruf pun. Ya. Nah kalau kita teliti zikir yang diucapkan dalam saat kita tasyahud ya, saat solawat itu kita akan dapatkan dalam dalam semua riwayat yang sahih ya, tidak ada yang namanya sayyidina. Jadi yang ada adalah Allahumma salli ala Muhammad sampai akhir sampai akhir solawat ya. Jadi inilah yang menjadi jawaban kita. Jadi e, tidak boleh kita pakai sayyidina dalam solat. Adapun di luar solat ketika kita sedang khutbah misalnya di mukadimah khutbah kita katakan kita bersolat kepada sayyidina Muhammad nggak ada masalah. Karena itu doa dan itu bukan zikir. Ya, demikian Pak. Ya, e, bagaimana hukumnya bila kita selalu melakukan sholat kunut dalam sholat subuh, sedangkan di sini jarang dilakukan. Ya, ya masalah kunut adalah masalah khil khilafiyah di antara para ulama. Ada sebagian yang menganggapnya sebagai sebuah sunnah yang perlu untuk terus dilakukan seperti Imam Syafi'i dan telah sahih dari beliau mencontohkan seperti itu. Dan sebagian ulama mengatakan tidak ada yang namanya kunut subuh. Yang ada itu kunut witir ya, kunut witir dan ada kunut nazilah. Ya, adapun kunut subuh itu hadisnya lemah menurut banyak ulama. Ya. Namun karena masalah ini adalah masalah khilafiyah, kita katakan siapa yang biasa kunut dan menganggap kunut sebagai sunnah. Kemudian dia sholat di belakang imam yang tidak kunut, maka hendaklah dia mengikuti imam yang tidak kunut. Ya. Demikian juga siapa yang tidak menganggap kunut sebagai sunnah. Ya. Kemudian dia sholat di belakang imam yang biasa kunut, maka dia boleh untuk ikut mengangkat tangan berdoa bersama bersama imam karena sesungguhnya imam itu diciptakan atau diadakan untuk diikuti. Ya, demikian. Allah al masalahnya khilafiyah, jadi kita nggak perlu ribut-ribut dalam masalah ini. Ya. Dan orang yang biasa kunut nggak perlu kunut sendiri ketika di di masjid Nabawi atau di masjidil Haram karena imamnya tidak tidak tidak kunut. Atau yang lebih parah lagi sebagian sampai ada sebagian lagi yang lebih parah sampai mereka menganggap sholatnya tidak sah. Kemudian mereka sholat lagi di di rumah. Ini adalah sebuah kesalahan yang yang yang besar, tidak perlu seperti itu. Yang terakhir berhubungan dengan e, dengan e, pembahasan kita hari ini, bagaimana dengan panggilan haji sedangkan Rasulullah SAW tidak tidak pernah dipanggil haji. Ya. Ini adalah termasuk salah satu salah satu godaan setan dalam dalam masalah haji ini, Pak. Ya. Jadi kalau seandainya ada yang manggil kita haji, ya, tanpa kita berharap, ya ada masalah, insya Allah gitu loh. Tapi jangan sampai kita mengharapkan harus dipanggil haji gitu loh. Kalau orang nulis KTP kita tanpa tulisan hadapannya kita marah misalnya. Nah, ini sudah sudah sudah berlebihan yang seperti ini ya. Jadi Rasulullah SAW tidak pernah menyematkan kata haji di depan di depan nama beliau. Umar bin Khattab, Abu Bakar, para para sahabat semuanya tidak ada yang yang menyematkan kata ha di depannya. Ya, jadi ini tidak perlu dan kalau kita tidak hati-hati kita bisa uh, terpleset dalam masalah ini dan bisa membuat ibadah haji kita malah justru justru rusak. Jadi biarkan ibadah haji ini Allah saja yang memberikan pahalanya. Jangan sampai mengharap apapun dari selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian, waktunya sudah uh, habis, sudah ada peringatan dari dari teknisi. Demikian, wallahu taala alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam. Jika ada yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.